السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعده Alhamdulillah para bapak dan ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan bekal terbaik yang kita harapkan kelak di hari ketika segala perkara dunia kita telah tidak bermanfaat yaitu bekal agama dengan senantiasa kita berusaha menambah sisi ilmu kita yang mudah-mudahan akan selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kualitas amal salih kita sehingga menjadi bekal yang terbaik saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan Allah untuk selalu ngecek jangan sampai kita salah dalam membawa bekal atau tertipu di dalam mengumpulkan bekal-bekal kita. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Wahai orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaknya setiap jiwa selalu memperhatikan apa yang telah lalu Untuk hari esok yaitu hari kiamat saat kita menghadap Allah Ta'ala dan bertakwalah kepada Allah karena sungguhnya Allah dat yang mengetahui segala perkara apa yang kalian lakukan Allah ingatkan takwa dengan dua kali ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kemudian perintah muhasabah wal tangdu nafsun ma qaddamat lighat kemudian wattaqullaha sehingga takwa, muhasabah, takwa. Sehingga supaya takwa yang Allah perintahkan sebagai bekal kita. Fatasawwadu faina inna khairaz zadi taqwa. kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah ketakwaan. Sehingga agar takwa ini kita terus cek cek cek cek cek jangan sampai nanti kita salah dalam membawa bekal yang takwa itu terkumpul dalam segala amalan yang diikhlaskan semata-mata karena Allah ke atas tauhid memurnikan amalan karena Allah dan amalan itu sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam itulah yang terkandung dalam kalimat syahadatain La ila ilallah Menuntut kita untuk serantiasa Mentauhidkan Allah Memurnikan amal-amal kita Dan amal itu mesti Muhammad Rasulullah Artinya cocok Dengan syariat Yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila amal yang kita lakukan ini Tidak tegak di atas tauhid tidak kita ikhlaskan semata-mata karena Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amalan itu layang fa, tidak bermanfaat. Betapapun banyaknya amalan yang dikumpulkan manusia, kalau dia tidak ikhlas, ketika kita kok dikumpulkan untuk menjadi pekal di hadapan Allah, ibaratnya dikumpulkan merojol semuanya, lewat-lewat-lewat merojol semuanya, karena tidak ada yang ikhlas. Habaan mangsura. Amal yang menjadi bagaikan debu yang berterbangan. Kasarabin biqiatin. Bagaikan fata morgana yang tidak bisa dimanfaatkan. Atau yang wujudnya hanya tipuan belaka. Demikian pula amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi yang Nabi tegaskan man amila amalan laisa alai amruna fawaratun siapa yang dia beramal suatu amalan dan amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi, maka tertolak. Oleh karena itulah supaya kita ngecek dua ini terus, dicek tauhid, in ikhlas, kemudian cocok dengan tuntunan. Jangan sampai hanya kita kemudian banyak beramal tetapi tidak memenuhi dua kriteria ini hanya membuat kita lelah, capek, dan tidak ada hasilnya. Karena yang namanya orang kerja mesti dia harus memperhatikan tentang kualitas kerja dia. Jangan sampai amalan kita udah kumpulkan banyak-banyak dibuang semuanya dan tertolak. Ibaratnya laporannya tertolak karena nggak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar. mas kalian insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan fikih Asmaul Husna yang pembahasan ini adalah berusaha mengenalkan kita tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengan semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin bertambah kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin mengenal hakikat siapa itu Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan semakin tumbuh ini perasaan takut kita kepada Allah, tawakal kita, harapan kita dan seterusnya. Yang ini akan menjadi penentu kualitas batin kita. Dan ibadah itu ditentukan dengan kualitas batin. Ibadah zahir yang kita lakukan ditentukan dengan kualitas batin amalannya yaitu pahalanya ditentukan dengan kualitas badan seorang. Sehingga seperti yang pernah kita sampaikan insyaallah di antara perkataan seorang ulama, al-a'malu al Amal itu memiliki nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat. Bima tafadhuli ma fil qulub. Sesuai dengan tingkatan amal yang sesuai dengan tingkatan yang ada dalam hati manusia. Semakin hatinya itu berkualitas, Bapak sekalian, maka pahala amalnya semakin besar. Karena pahala amal dohir sangat ditentukan dengan kondisi amal batin. Bagaimana cintanya, takutnya, harapnya, rindunya kepada Allah dan seterusnya. Ini akan menyertai dan menentukan amal-amal batin seorang. Sehingga beliau contohkan ada dua orang yang salat boleh jadi di masjid yang sama, gerakan yang sama, imam yang sama. Tapi selesai sholat, jawab perbedaan antara kedua orang ini dalam pahala bainal masyrik wal maghrib. Seperti jarak antara timur dan barat. Sehingga jarak yang sangat jauh. Yang menentukan bukan ya ini zahirnya. Tapi yang menentukan mafil kulub apa yang ada di dalam hati manusia. Kita masuk dalam pembahasan Asma Allah Al-Fattah. Al-Fattah. Al-Fattah ini sigat <clears throat> mubalaghah dari Fatih. Al-Fattah ini zat yang banyak membuka. Nama Allah Al-Fattah ada di dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Katakan ya Rasulullah sallam, "Yajma'u bainana rabbuna" Rob kita nanti akan mengumpulkan kita. Summa yafthahu bainana. Lalu Allah nanti akan memutuskan di antara kita. Bilhaqi dengan keputusan yang hak. Yang tidak ada kebatilannya sama sekali. Wahwal fattahul alim. Dan Allah adalah zat yang memutuskan dan keputusan Allah itu al-alim berdasarkan dengan ilmu sehingga enggak ada yang merasa tidak ada yang keliru karena kekeliruan itu disebabkan karena memutuskan tanpa ilmu dengan kebodohan sehingga bisa dulu dalam memutuskan adapun Allah keputusannya tegak di atas ilmu dan ilmu Allah nggak ada yang tersembunyi sedikit pun suatu perkara sehingga akan diketahui dengan hakikatnya persis. Adapun hakim-hakim dunia banyak keliru bisa keliru dalam memutuskan perkara karena hanya tahun akhirnya. Terkadang persaksian palsu, terkadang hanya bersandar pada pinternya ngomong. Sehingga apalagi pengacara pintar-pintar ngomong. Yang penting siapa yang gede bayarannya, sehingga bisa lebih dobosnya lebih kuat dan lebih bisa nercek. Ini banyak tertipu para hakim dunia. Tapi kalau Allah nggak akan bisa tertipu. Apalagi saksi-saksi yang hadir itu saksi-saksi yang tidak bisa diingkari. Satu, saksi pertama Allah. Dua, saksi kedua adalah malaikat yang mencatat setiap amal manusia. Tiga, saksinya adalah bumi yang kita injak akan berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Empat, saksinya anggota tubuh kita sendiri akan berbicara di hadapan Allah. Sehingga tidak ada yang bisa membantah lagi saksi-saksi di hari itu. Tidak ada saksi palsu. Semuanya adalah saksi-saksi terpercaya. Sehingga Allah akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Uh, ayat ini, bapak sekalian, perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan para kita tentang hari kita dikumpulkan menghadap Allah Taala. Rabbana innaka jami'ul lina jami'un nasil yaumil la Ya Allah, Sesungguhnya engkau adalah zat yang akan mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguannya sama sekali. Ini hari kiamat. Yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, yaumul ba'af. Hari manusia akan dibangkitkan Allah di hari kiamat. Lalu Allah akan kumpulkan semua manusia adalah hari yang la Tidak ada keraguannya sama sekali. Sekarang ini banyak orang yang mereka ragu dengan yaumul ba'ats sebagaimana orang-orang jahiliyah zaman dulu yang Allah katakan dengan istilah dahriyun, kaum dahriyun yang mereka perkatanya ah, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa wa ma yuhlikuna illa dahr tidak lain kehidupan kita ini ya di sekarang ini saja yang menghancurkan, yang, yang memangcurkan kita hanyalah masa saja. Artinya hidup, kemudian proses waktu tua mati selesai. Hanya waktu yang menghancurkan kita. Mendustakan tentang akan adanya hari kita dibangkitkan lalu dikumpulkan. Sehingga muncul istilah-istilah bahwa berbicara tentang tentang segala kehidupan dalam mamat itu hanya imajinasi, itu hanya hayalan, belum pernah ada buktinya. Ini omongan orang-orang dahriyun dari zaman dulu kala sudah ada orang yang kayak gitu sampai kemudian orang korespon mereka ketika mengingkari Rasul ambil tulang remuk kayak itu digerus di tangannya, sebulkan ke muka Nabi, apakah tulang seperti ini akan hidup lagi? Hal yuhi idhaman wa waromim, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang udah remuk kayak begini ini? Mereka lupa bahwa Allah yang menciptakan mereka kali pertama, maka bagaimana Allah kesulitan menghidupkan mereka pada kali yang kedua. Terus sekali sampai Allah yaitu menjelaskan mendatangkan berbagai macam penjelasan yang harusnya sudah tidak ada lagi yang meragukan tentang adanya yaumul ba'ats. Di antaranya Allah katakan, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin uh, in kuntum fi raibin uh, gimana? Surat uh, surat Al-Anbi Al-Anbiya. Uh, in kuntum firabi minal ba'th ya ayuhan nas in kuntum firabi minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab. Thumma min nutfatin, thumma min alaqah, thumma min mudghah dan seterusnya. Wahai manusia, kalau kalian tuh masih ragu tentang al-ba'th. Hari dibangkitkannya manusia setelah kematiannya. Di antaranya Allah memberikan penjelasan satu, mbok ya dilihat, mbok ya perhatikan bagaimana penciptaan kalian dari awal. Dulu manusia Allah ciptakan dari tanah, Adam alaihissalatu wassalam, kemudian kita semuanya dari nutfah, dari pertemuan ini laki dan perempuan sehingga berproses pembuahannya di rahim dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mubghah, kemudian ada yang lanjut, ada yang gugur, kemudian Allah bentuk di rahim sampai waktu yang ditentukan, kemudian lahir, kemudian bayi keluar, ada yang ya ini lanjut sampai ya ini gagah, sampai tua bangka, ada yang mati di pertengahan jalan, ada yang lanjut sampai tua, sampai pikun, nggak tahu apa-apa. Lalu Allah katakan, seperti itu pula, ah, begitulah diantaranya Allah, Yaitu akan menghidupkan sehingga sebagai kekuasaan Allah terhadap orang yang mereka meragukan tentang Allah akan membangkitkan pada kali yang kedua setelah penciptaan manusia. Allah sebutkan pula penciptaan manusia dan langit dan bumi, antara pencipta langit dan bumi dan manusia, itu rumit langit dan bumi. La khalqul sala khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit daripada penciptaan manusia. Kata Allah, bagaimana Allah mampu menciptakan langit dan bumi, lalu tidak mampu hanya membangkitkan manusia kali yang kedua. Juga Allah katakan, kalau Allah mampu menciptakan kali yang pertama, menciptakan kali yang kedua tentu jauh lebih mudah. Lalu Allah sebutkan dalam kisah-kisah, pernah ada kisah bagaimana menghidupkan yang mati. Contohnya waktu Nabiullah Musa, ada kasus pembunuh lalu orang geger siapa ini pembunuhnya. Maka untuk mengetahui pembunuhnya Allah perintahkan cari sapi, sembelih, potong bagian anggota tubuhnya, pukulkan kepada mayit, dia akan hidup, akan bicara. Tapi Bani Israel karena bertele-tele, pertanyaannya sampai hampir kesulitan gak bisa cari, sampai akhirnya dia pun dapat, tapi dengan cara yang sangat kesulitan sekali. Lalu dihidupkan Allah, bicara siapa yang membunuh. Lalu ada lagi kasus, yaitu ribuan manusia takut wabah. sehingga dia akan keluar dari kampungnya kata Allah mutu matilah kan semuanya lalu Allah hidupkan sehingga bagaimana mereka mengetahui yakni kehidupan setelah kematian lalu kisah Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah Ibrahim menginginkan agar Allah menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan Allah akan untuk mencacah-cacah burung kemudian taruh di berbagai tempat, lalu dipanggil datang ya ini burung dalam keadaan hidup. Dan berbagai macam bukti yang Allah telah jelaskan dalam banyak ayat yang mestinya sudah tidak ada lagi keraguan manusia bahwa betul-betul akan ada yaumul ba'ats. Hanya orang-orang yang mereka memang keras kepala, angkuh dan sombong yang mereka kemudian tetap mengikuti tipuan syaitan bahwa hidup itu hanya sekarang di dunia ini. Allah ingatkan, hendaknya setiap kita ada perasaan takut akan datangnya hari kita dikumpulkan menghadap Allah Ta'ala. Lalu akan diputuskan setiap perkara. Kalau sekarang ini terjadi perselisihan-perselisihan di kalangan kita, Allah tahu Dan Allah katakan Allah akan menghukumi yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun Allah akan menghukumi semua mereka perselisihan sekarang berselisih antara ahli tauhid dengan ahli syirik berselisih antara ahlul haq dengan ahlul batil berselisih antara ahlus sunnah dengan ahlul ba'ah dengan ahlul bid'ah Berselisih antara alul Islam dengan alul kufur. Ini perselisihan yang tidak akan selesai. Sampai kiamat. Sampai manusia menjadi kafir semuanya. Atau manusia menjadi muslim semuanya. Selama ada muslim kafir. Ada pembela al-haq, pembela al-batil. Oh nggak akan ada selesai perselisihan sampai kiamat. Karena genderang perang sudah ditabul iblis dari awal Iblis hasad dengan anak Adam. Iblis sudah menabur gerak perang untuk menyesatkan manusia. Sehingga bos kalian minta maaf. Jangan pernah bermimpi ya ini menyatukan semua manusia dalam keadaan Bapak Ibu diridhai oleh setiap orang. Jangan pernah bermimpi kita diridhai oleh setiap orang. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sempurna hidupnya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun sempurnanya Rasulullah sallam Nabi tetap dihadapkan dengan musuh-musuh besar Abu Jahal, Abu Lahab dan iblis serta syaitan yang tidak pernah berhenti untuk menghadang, membenci, menghasut, untuk memusuhi Rasulullah SAW. Apalagi yang levelnya di bawah Rasulullah SAW. Yang penting adalah bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang yakin di atas al-haq. Kemudian bagaimana kita bersiap dengan akhlak yang terbaik. Soal kemudian ada yang memusuhi, maka sudah menjadi sunatullah bahwa itulah yang pasti terjadi. Sehingga tidak perlu bersedih seandainya sudah tampil terbaik, omongannya baik, hatinya baik, akhlaknya baik, semuanya sudah sangat baik, tapi tetap saja ada orang yang mereka memusuhi. Karena orang terbaik di kalangan kita pun tidak lepas daripada permusuhan. Kita sama-sama nunggu Rahmat kata Allah. Yang mukmin yang nunggu, yang kafir yang nunggu. Nunggu apa itu? Nunggu hari keputusan Allah. Menunggu hari keputusan Allah. Di dunia ini kita tinggal kuat-kuatan. Kuat-kuatan bertahan di atas Islam dan kuat-kuatan bertahan dalam membela kebatilan. Mana yang nanti kita sampai sukses hari kematian menghadap Allah dengan membawa Islam atau kemudian belok kepada kebatilan. Katakan ya Muhammad, ya Rasulullah, nanti Rob kita akan mengumpulkan. Wahai orang kafir, silahkan dalam kekafiran Anda. sema Semau-maunya silahkan. Saya tak tetap dalam keislaman saya dan tauhid saya. Dan terus mendakwahkan perkara ini. Nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah akan memberikan keputusan. Kita nanti nunggu saat-saat yang seperti itu. Diputuskannya Allah Subhanahu wa taala keputusan dengan sebenar-benarnya. Mana yang total orang yang beruntung, mana orang total orang yang rugi di hari itu. Ini adalah saat yang kita semuanya menunggu. Kemudian ayat yang kedua Di antara yang membawa Allah Al-Fattah adalah firman Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 89 Allah katakan, Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilman. Dan ilmu Allah luas meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Kalau ilmu kita sangat-sangat-sangat-sangat terbatas. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin ruangnya sempit. Ilmu tentang gigi sudah sempit, sak mulut saja. Nanti dipersempit lagi, ini ada jurusan-jurusan khusus dalam ini pergigian yang kalau sudah semakin sempit untuk yang lainnya dia akan tolak kan dia spesialis nangani yang itu saja ahlinya di situ demikian pula dari dokter umum seluruh tubuh manusia kemudian mengambil spesialis lagi ada yang saraf ada yang jantung ada yang paru-paru ada yang tulang bedah tulang ada yang bedah tulang anak sehingga semakin masuk kecil lagi. Ah, Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala-galanya, ahlinya, pakarnya itu dalam segala perkara, bukan dalam satu bidang perkara. Sehingga ilmu Allah meliputi segala-galanya. Alallahi tawakalnya. Kami hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah kami bertawakal yakni memasrahkan totalitas nasib kehidupan kami. Karena Allah yang mengetahui segala-galanya, sehingga memasrahkan diri kepada Allah itu paling menentramkan. Paling menentramkan. Karena Allah ibaratnya merantasi segala-galanya. Kalau kita itu menyerahkan urusan kepada orang yang merantasi, tenang. Kita serahkan sopir kepada sopir ahli. Walaupun manusia ada trouble-troublenya. Tapi kalau sudah serahkan pada ahlinya, tenang. Lain dengan serahkan sopir baru ajaran. Wah, kita bisa jantungan. Bisa nggak karuan. Baru jalan aja sudah teratapan terus. Kita serahkan urusan membangun rumah pada ahlinya. Tenang. Lain dengan tukang-tukang yang baru lulus atau baru belajar. Apalagi kita serahkan kepada Allah yang totalitas yaitu menguasai segala-galanya. Maka seperti masuk ke benteng yang sangat kokoh yang akan memberikan keamanan. Rabbanaftah bainana wa baina qaumina. Ya Allah, bukakanlah antara kami dan antara kaum kami bil haqqi dengan kebenaran Wa khairul fatihin, engkau zat yang sebaik-baik membuka, memberikan kemenangan. Ini adalah keluhan Rasul dalam menghadapi kaumnya yang memusuhi dakwah para nabi dan para rasul. Ya Allah, bukakan antara kami dan mereka. Ya Allah, berikan kemenangan antara kami atau memberikan keputusan antara kami dan mereka. Bagaimana keputusan Allah yang kemudian menghancur binasakan kaum-kaum yang menentang para Nabi Allah alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Kemudian itu dilakukan lailan wa naharon, malam dan siang terus dipakai dakwah Nabi Nuh. siran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian dengan tarhib dan tarhib, dengan memberikan semangat dan juga menakut-nakuti sudah dilakukan dengan segala macam cara action all out dalam dakwahnya tapi masya Allah wala yalitu illa fajiran kafar Tidaklah lahir anak yang mereka, tidaklah lahir, tidaklah keluar anak yang mereka lahirkan, kecuali sudah diprogram, dididik menjadi kafir dan fajir. Sehingga 950 tahun Nabiullah Nuh diriwayatkan pengikutnya hanya 80. Penggoso di poros sangang atau seket. Niki untuk mendapatkan satu orang Butuh pintau niki nggih nek 11 tahun bolong bolong dosa gini atas 88 nggih 880 nggih puluh, Ah, bolong ah, bolong dosa walu. Ya kira-kira 10 tahun dapat satu orang. 10 tahun dapat satu orang. Pegel mboten. Ya keju dakwah di masjid sudah 10 tahun hanya dua, tiga. Kira-kira bosan buat ini. Mungkin panjenengan bosan. Kalau kita mungkin bosan. Sudah wah puluhan tahun di sini, loro telu, kadang sing siji metu, sing siji ngantuk. Walah, ngenes akhiripun. Ini Masya Allah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam 950 tahun dengan penuh kesabaran berdakwah mengajak kepada Allah taala, mengajak kepada tauhid, kepada takwa, kepada taat kepada beliau tanpa ada rasa bosan. Sampai ketika sudah betul-betul jalan buntu, Rabbi anni makhlubun fantasir. Ya Rob, aku terkalahkan dengan dakwah ini maka tolonglah aku. Allah putuskan kemudian dihabiskan kaumnya Nuh yang tetap dalam keadaan kafir sampai termasuk anak dan istrinya yang tidak mau beriman sehingga habis penduduk kaumnya Nabi Nuh kecuali yang ikut Nuh di perahu yang telah disiapkan dari cukup lama untuk menampung orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya, Nabi lah Hud, Nabi Lah uh, Lut, Nabi Lah Shu'aib, Nabi Lah Saleh, Nabi Lah Musa. Maka Allah telah memberikan keputusan-keputusan antara nabi dan kaumnya bagaimana Allah menolong para nabi dan menghancurkan para musyrik menjadi sunnatullah dakwah sampai hari kiamat. Yang penting bagaimana seorang hamba betul-betul meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, istiqamah, jangan kemudian belok-belok dari apa yang menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa makna hadzal ismi dan makna dan makna daripada nama ini itu nama Allah Al-Fattah. Eh, alladhi yaqumu baina ibadi bima yasha wa yaqdi fihim bima yurid wa yamunnu ala may yasha minhum bima yasha la radda li hukmi wa la muaqqiba li qada'i wa amri makna nama Allah Al-Fatah adalah Allah yang menghukumi di antara para hamba bima yasha alladhi yahkumu baina ibadi bima yasha Allah yang akan menghukumi para hamba sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan putus memberikan keputusan-keputusan terhadap para hamba sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keputusan di dunia, keputusan di akhirat. Wa yaqdi fihim bima yurid. Dan Allah akan memutuskan berbagai macam urusan di antara mereka sesuai dengan kehendak Allah yamu'alama yasha minhum bima yasha Allah akan memberikan kenikmatan kepada orang Allah kendaki sesuai dengan kehendak Allah nikmat hidayah nikmat dunia siapa yang Allah kendaki yang akan Allah beri larot dari hukmi dan tidak ada yang bisa menolak tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala wala muaqqiba wa amrihi dan tidak ada yang bisa membatalkan yakni keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalah min ba'di wa huwal azizul hakim." Apa yang telah Allah putuskan kepada manusia, apa yang Allah bukakan untuk manusia mirahmati mirahmatin dari rahmat Allah ada orang Allah berikan hidayah ada orang Allah berikan uh, nikmat dunia maka kalau sudah Allah berkendak memberi fala mumsikalaha tidak ada yang sanggup untuk menahan Allah ingin memberi hidayah kepada seorang Walaupun dia ini tadinya itu pergi untuk membunuh Nabi, kalau Allah yang berniat memberikan hidayah, maka tidak ada bisa menghalangi dia akan membalik mendapatkan hidayah. Contoh ini pun Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana pergi untuk mencari dan membunuh Nabi dan kemudian dia balik dalam keadaan hatinya telah luluh dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadi pembela Islam darah segar bagi muslimin waktu itu sehingga kata Ibnu Mas'ud semenjak masuknya Umar maka kami lebih tampil berani di tengah-tengah ini orang-orang musyrik karena Umar menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Demikian pula, kalau Allah yang perkena memberikan dunia kepada seorang, maka nggak ada yang bisa menahan. Orang kalau sudah Allah kendaki mendapatkan rezeki, beringkal waktu isinya emas. Pokoknya rezekinya menggelitir, Masya Allah dari ibaratnya umpamanya bakul tempe tahu dikelilingi dipikul-pikul sampai menjadi konglomerat orang yang sangat kaya raya berapa banyak sejarah orang yang mereka ya ini tidak disangka-sangka tidak dinyana-nyana kemudian tahu-tahu meledak kekayaannya sangat luar biasa kalau Allah sudah mengendaki nggak ada yang bisa yaitu menahan ya ini kehendak Allah tersebut. Dan itu bukan ya ini karena kelihean, kepandian, kehebatan orang tersebut. Berapa banyak orang yang gelarnya panjang-panjang, sekolahnya juga ini eh, jauh-jauh, tapi pulang kekayaannya juga biasa-biasa. Berapa banyak orang yang bahkan gak sekolah, tapi sugem blegedu ngawawu, masya Allah, Ini luar biasa. Semua berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang yang sadar dengan pemberian-pemberian Allah diwakili oleh Nabi Sulaiman Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur Ini semua semata-mata hanya karunia Allah yang Allah berikan kepadaku. Kerajaan yang luas, pasukan yang hebat. Cincin pun ditaklukkan untuk Nabi Sulaiman. Angin bisa membawa kemana dia akan pergi. Apalagi bisa bicara dengan bahasa binatang. Ini tidak pernah diberikan Allah kepada orang sebelum dan sesudahnya. Tapi Nabi Sulaiman tahu persis hada min fadli rabbi. Ini semuanya semata-mata adalah karunia Rabbu luwani. Allah hanya ingin mengujiku Aashkur am akfur Apakah aku termasuk orang yang bersyukur Atau orang yang kufur Benten kali korun Benten kali korun yang kekayaannya digambarkan gimana? Kunci gudangnya nggak kuat dipikul, bukan sepuluh, puluhan, puluhan, sepuluh mungkin sepuluh, mungkin lebih dari sepuluh, berpuluh-puluh, puluhan. Saat ini panjenengan kumpul ke kunci rumah, toko, gudang, terus tersekiat buatan betok. Ah, kunci gudangnya korun gak kuat dibawa puluhan orang yang kuat. Bukan puluhan orang yang setruk. Puluhan orang yang kuat. Itu gak kuat untuk nggotong kunci gudangnya. Pas kalian yang menunjukkan kekayaannya sangat luar biasa. Sehingga ketika korun so di tengah-tengah masyarakat, oh ada yang terkagum-kagum. Seandainya kita diberikan seperti korun, innau uh, uh, ladu azim. Korun telah diberikan sebuah eh, ini pemberian yang sangat besar, yang sangat banyak. Tapi akibat akhirnya Allah jadikan korun dan kekayaannya ambles. Fakhosabna bihi wabidarihi al-arda. Kami ambleskan korun dan kekayaannya ke perut bumi ludes. Sehingga kalau sekarang nemu harta temuan, di Sleman tetap dikatakan harta korun yang keli ke sini, yang resep ke sini untuk menunjukkan tentang sangat banyaknya kekayaan korun. Ah, kalau Allah mengendaki nggak ada yang bisa menolak. Terus kalian, para ulama mengatakan nama Allah Al-Fattah itu ada di, di antara tiga makna. Makna yang pertama Allah adalah Al-Hakim. Yahkumu bainahum. Allah adalah hakim yang akan memberikan keputusan di antara para manusia. Allah adalah Al-Hakim yang buka hukum-hukum bagi manusia, baik hukum syar'i atau hukum qadari. Hukum syar'i dalam bentuk syariat yang Allah turunkan, kepada Nabi dan Rasul, Allah bukakan ilmu seluas-luasnya dengan petunjuk yang Allah turunkan. Dan juga Allah yang nanti akan memberikan keputusan di antara para hamba yang saling bertikai bertentangan. Bagaimana keputusan Allah di antara mereka Allah akan memutuskan. Yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Ini pertama. Ini Allah, ini sang pembuka, itu membukakan untuk manusia petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan dengannya risalah melalui para nabi. Dan Allah akan memberikan keputusan balasan orang-orang yang mereka berjalan di atas petunjuk dan orang yang mereka menentang petunjuk Allah. Yang kedua, Allah yang membukakan berbagai macam pintu-pintu rezeki dan membukakan segala yang tertutup yang membukakan pintu rezeki dalam bentuk rezeki dunia maupun rezeki agama. Allah yang menjadikan orang itu bisa kaya raya. Dibukakan pintu-pintu dunia sangat luas sehingga dia pemilik dunia yang sangat luar biasa sebagaimana contoh-contoh dalam kehidupan dan soal dibukakannya pintu-pintu dunia itu Allah berikan kepada siapapun sekali lagi tidak memandang dicintai Allah atau tidak dicintai Allah maka dunia Allah bukan kepada siapapun yang Allah kendaki. Yapsut rizqali mayasha Allah yang akan menggelar rezeki kepada siapapun yang Allah kendaki, baik mukmin maupun kafir. Semuanya Allah bukakan rezeki. Bahkan ada orang-orang kafir yang menentang atau ahli maksiat yang senantiasa Allah bukakan luas-luas tentang dunia dan itu namanya istidraj. Maka Di antara hukuman Allah pula di antaranya bahkan ketika manusia itu dia durhaka kepada Allah, satu saat bahkan Allah bukakan luas-luas tentang dunia dia sehingga dia bersenang-senang dengan pemberian Allah lalu Allah timpakan azab kepada mereka. Falamma nasu ma fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu fa akhadnahum bakhtatan fa idahum mublisun ketika mereka sudah mulai melupakan Allah melupakan peringatan-peringatan Allah enggak mau tahu tentang agama enggak mau tahu tentang peringatan halal haram enggak mau tahu tentang peringatan hak dan batil Dia caci maki ulama, dia celah ulama, dia ingin hidup bebas, mengikuti hawa nafsu tanpa terikat halal haram sehingga hidup seperti binatang yang tidak mengetahui aturan-aturan apa yang Allah ajarkan. Pengen bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada ikatan agama sama sekali. Agama nggak perlu diajarkan di tengah-tengah kehidupan sehingga pengennya dihapus dalam segala yakni ruang sehingga tidak lagi mampu-mampu agama ini orang-orang yang memang pengen menjadi muttabiul hawa menjadi para pengekor hawa nafsu dan kita tidak boleh mentaati orang para pengekor hawa nafsu seperti ini wala tuti man akhfalna qalbahu wa hawahu wa kana amru furta Jangan kamu taati orang-orang yang mereka hatinya Allah buat lalai sehingga hidupnya hanya tenggelam, mikir dunia, kesenangan belaka, lupa tentang kampung akhirat dan hanya mengikuti hawa nafsunya, hanya memuaskan syahwat dan urusannya carut marut, urusannya melampaui batas, urusannya urusan perut dan di bawahnya sehingga hidup hanya untuk hura-hura tanpa ada mau tingkatan agama. Jangan pernah taati orang seperti itu. Sama Allah Ta'ala. Uh, orang seperti ini ketika dia uh, tenggelam dalam kelalaian. Apa yang Allah lakukan? Justru fatahna alim abwabakul syekh Fatahna. Kami bukakan untuk mereka segala pintu-pintu kesenangan. Setiap maksiat, setiap maksiat sukses besar. Oh, masya Allah. Buat program-program maksiat sukses besar. Sebagian orang sudah acaranya maksiat, pekerjanya maksiat, alhamdulillah sukses. Alhamdulillah kejahanamnya sukses. Ini luar biasa. Alhamdulillah dipasang di tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. HP syirik melakukan syirik ditampilkan hiburan maksiat ditutup doa Pak Kiai Alhamdulillah acara kita sukses besar ini memang orang-orang yang nggak tahu delel atau bagaimana ini adalah Allah terkadang uji atau bukakan segala pintu kesenangan Sukses program-program maksiatnya itu. Tapi akhirnya bagaimana? Fahat Nahum bakhtatan. Lalu kami azab dengan tiba-tiba. Maka serta-merta mereka pun putus asa. Ibaratnya dari hingar-bingar sampai cep. Nggak bisa lagi dia kemudian. Yaitu ketawa, tinggal putus asa, nggak bisa lagi membantah apa yang terjadi. Dari dansa-dansa, dari jingkrak-jingkrak, tahu-tahu langsung kejang-kejang, mumpluk. Langsung panik semuanya. Dari dia hingar-bingar, nggak karuan, langsung panik. Itu ibaratnya gambaran kecil. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa mendatangkan azab kepada seseorang. Ini yang pertanyaan yang kedua ini mana al fatah yang membukakan berbagai macam pintu-pintu rezeki. Baik rezeki dunia maupun rezeki agama. Yang membukakan hati orang itu betul-betul menjadi lebar, menjadi luas, lapang untuk menerima Islam. Tadinya Masya Allah, kalau sudah dengar Islam itu geget-geget giginya, kemudian getem-getem tangannya, kemudian dadanya itu mengkap-mengkap ingin meledak. Oh, masya Allah. Tapi saat masya Allah hidayah masuk, pintunya dibuka oleh Allah menjadi masya Allah luar biasa. Menjadi pembela Islam yang luar biasa. Berapa banyak orang Allah bukakan hatinya mendapatkan taufik menjadi terbalik total yaitu gaya hidupnya. Sehingga rezeki dunia, rezeki agama yang membukakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang membuka yang tutup tutup. Ada yang hanya Allah kuasa total yang membukakan yang tertutup seperti yaitu membuka hati manusia mendapatkan taufik ini bukan yaitu bukan bagiannya Rasulullah SAW. Maka ketika ada salawat, Nabi adalah yang membukakan yang tertutup. Ini adalah hulu. Ini adalah hulu. Yang membuka yang tertutup yang mampu Allah saja. Nabi enggak mampu membukakan hati pasang paman sehingga bisa masuk hidayah ke dalam hatinya sampai matinya hatinya tertutup terkunci rapat untuk menerima Islam. Seandainya hidayah itu bisa dibeli, oh harganya berapa miliar itu mungkin akan dibeli untuk ngasih kepada orang para sang kekasih, tapi nggak bisa dibeli hidayah itu. Sehingga hanya Allah yang membukakan ini hatinya orang, dia untuk kemudian terbuka dengan hidayah atau dia ini menolak hidayah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-fatah bimakna an Yaitu Allah yang memberikan kemenangan, pertolongan kepada ini para hamba Allah yang mukmin. Sebagaimana pertikan yang terjadi antara mukmin dan kafir, para nabi dan kaumnya, yang nampak yang mereka berdoa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina ya Allah putuskanlah antara kami dan antara kaum kami yakni ya Allah berikan keputusan untuk memenangkan kami dan menghancurkan mereka An-Nasr adalah biadilah di tangan Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun telah tegaskan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi kewajiban Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Yang dibutuhkan kita bersabar di atas keimanan. Seringnya kita nggak bersabar, bos kalian Sehingga sering membuat jalan pintas. Sakit, berobat, nggak sembuh-sembuh, dengar. Di sana ada Pak Kiai, Uh, mandi. Nek nambanu langsung diules, langsung jenggiat. Somlaku. Melangsung mari. Oh, terfitnah akhirnya. Enggak urus dukun atau enggak dukun, pokoknya aku pengen mari. Akhirnya orang terfitnah. Tidak bersabar menerima ucu, oh, cobaan, menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita sedang terhina, dingkel Orang kafir ngertos tingkel-ingkel. Tingkel-wal. Pokoknya tingkel di Diplekoto nggak karuan. Sudah kita ini hina sehina-hinanya nggak karuan. Lemah rendah. Kemudian ada kesadaran untuk bangkit. Mendapatkan kemenangan. Dari orang-orang kafir. Tapi terkadang sebagian orang nggak sabar menempuh jalan bagaimana jalan mendapatkan kemenangan. Sehingga membuat jalan pintas sendiri. Membuat jalan pintas sendiri. Yang menyelisih apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, Nabi kita mengatakan, kamu kalau sedang terhina, walala yang singhu hatta tarju ila dinikum kamu itu tidak akan bisa terangkat dari keinaan sampai kalian kembali kepada agama. Itu kunci. Yang mengatakan begini Nabi, kira-kira ada dostanya nggak kira-kira? Mungkin enten berapa persen, rong puluh persen, apa molas persen. Kalau yang sudah mengatakan Nabi 100 persen hak, benar, nggak ada dostanya, karena Nabi bicara dengan wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bicara kecuali dengan wahyu Allah Ta'ala. Kalau kita kemudian kembali kepada kaum muslimin. Kaum oh, berapa banyak sepertinya nggak yakin dengan hadis ini. Kembali kepada agama itu, Bapak sekalian, pertama kali kuncinya mesti mengetahui apa yang diajarkan agama. Gerakan yang paling mendasar itu yang pertama menghidupkan masjid-masjid untuk mengajari muslimin tentang agama sehingga tahu tahu apa itu syirik, apa itu tauhid, apa itu Islam, apa itu kafir, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu hak, apa itu batil. Muslimin dalam kondisi nggak tahu ini semuanya. Kebanyakan tidak faham. Sehingga bahkan dengan Islam itu menggugat-gugat. Pengennya itu pokoknya saya taunya penguasa tumbang. Kemudian berambang murah, gula murah, beras murah, bensin murah. Nggak mau peduli lagi dengan agama. Bahkan di agama dianggap kesuwen, kalau harus belajar, diajari, diceramai, duduk, menyimak Quran, menyimak hadis, kata Allah ini kelamaan. Kita mesti cari jalan pintas. Ini kita sok peminter, sok lebih tahu, sok lebih memberikan jaminan, kemudian apa yang disampaikan Nabi seakan semuanya itu diacuhkan. Sehingga tidak mama, tidak menempuh jalan-jalan yang mesti ditempuh hingga mendapatkan apa yang di yakni janjikan oleh Nabi wasallam. Sekalian yang terakhir waktunya habis. Sehingga maknanya kurang lebih tiga itu. Apa tadi yang pertama? Allah Al-Fattah yaitu menghukumi di antara para manusia. Yang kedua, Allah yang membukakan pintu-pintu rezeki baik dunia atau maupun agama. Yang ketiga, Allah yang memberikan pertolongan. Ini Al-Fattah. Maknanya sekitar itu. Maka beliau katakan di akhir perkataannya, Hada Inilah urian makna Al-Fatah di antaranya. Wa inna iman al-abdi bi anna rabbahu subhanahu wal fattah. Sesungguhnya imannya hamba bahwa Allah Rabbnya itu al-fattah yastaujibu minal abdi husna eh, tawajjuh ilallah. Wajib mewajibkan hamba untuk benar-benar memiliki tawajuh, yaitu mengarahkan diri kepada Allah dengan sebaik-baik, yaitu pengarahan. Dia hadapkan total dirinya kepada Allah Ta'ala. Bi lahu abwaabal hidayah wa abwaabar rizqi wa abwaabar rahmah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang membukakan pintu-pintu hidayah pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat. Wa ayyaf eh, wa ayyaftaha ala qalbi bi syarqi sadrih lil khair dan hanya Allah yang akan bukakan hati manusia untuk berlapang dada dengan kebaikan. Ya ini betul-betul hanya orang tawajuh menghadapkan diri secara totalitas kepada Allah berharap total agar Allah memberikan dia al-fathu ini pembukaan, pembukaan rezeki, pembukaan hidayah, pemberi pertolongan. Tidaknya hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga buah dari